biar kajiannya mantap buka Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 31 32 33 34 35 berteman belajar tentang iman saya sekali semuanya sekali biar pengajiannya berkah dengan setiap huruf yang kita baca dari ayat yang kita baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد لفت الجنة للمتقين المتقين هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي رحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجيد artinya dan didekatkanlah surga itu jadi surga itu didekatkan dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa tentu ada nggak takwa kalau pengen dideketin surga pada tempat yang tiada jauh dari mereka berarti deket banget surga teh semua pada pengen masuk surga ya yang malas tuh perginya ya daik inditna ya nak tuh udah embung ya Hada ma tu'aduna, inilah yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan mengembalikan semua persoalannya kepada Allah lagi memelihara semua peraturan peraturannya hukum-hukum Allah lalu yaitu orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang maha pemurah sedang dia kelihatannya sedang yang disembahnya tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat maka jaminannya adalah yang memiliki karakter tadi udhulu habis salam dalika yaumul khulud masuklah masukilah surga itu dengan aman itulah hari kekekalan mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi kami ada tambahannya apa yang kita inginkan di dunia yang tidak kita dapat nanti Allah berikan di akhirat dan tidak hanya itu Allah berikan bonus cuman semua ini perlu keimanan saya lihat di Instagram banyak fitnah yang muncul. Maka berlindunglah dari fitnah. Alhamdulillahilladzi bi ijatihi wa jalalihi tatimus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim surat Mujadilah ayat 11 lahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Di ayat itu Allah berjanji Allah akan angkat beberapa derajat satu orang yang beriman dan menyempurnakan keimanannya dengan keilmuan. Berteman tema kita sore hari ini belajar tentang iman. Malah termasuk dalam dunia pertemanan pun ada aturan dan estetikanya dalam Al-Qur'an. La sahib tidak boleh bersahabat illal mu'minan kecuali dengan yang beri karena persahabatan bagai kepompong merubah ulat menjadi kupu kupu walaupun berbahan emas sepatu kalau dipakainya Firaun sepatu berbahan baku emas itu kebawa ke neraka tapi walaupun berbahan papan biasa pakai karet ala kadarnya karena dipakainya oleh Bilal, sepatu itu ke bawah ke surga terumpah itu. Ya hati-hati pergaulan. Quran bergaul dengan kulit, kulit bergaul dengan Quran. Siapapun yang bertemu dengannya menciuminya karena gaulnya jeng Quran. Tapi bayangkan kalau kulit bergaulnya dengan bedug. Siapapun memukulinya. Jangan salahkan keadaan dengan siapa kita berteman. Maka hati-hati pertemanan dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi berteman tema kita malam ini itu mah plesetan aja sebetulnya. Belajar tentang iman. Supaya kuat dan sederhana. Iman itu sebenarnya artinya sederhana. Iman itu aman. Iman itu apa? Kalau pengen aman, iman aja. Contoh, yang bulat keimanannya zaman dulu. Ibrahim itu bapaknya tauhid. Gak takut sama siapapun kecuali sama Allah dibakar tutung tuh enggak sok baca surat Ibrahim sing husu fahami artinya tuluy salat geus maca surat Ibrahim asup ka insya insyaallah asak urang makan kitunya hayang kasep maca surat Yusuf hayang ngelis maca surat Maryam alhamdulillah ustad nasib teh jiga Yusuf kuma di penjara nasib teh jiga Maryam moga budak oh bapaan awas ah Quran lain kergi kituan iman alladzina yu'minuna bil ghaib mereka yang beriman kepada yang gaib dalikal kitabu karena diturunkan kitab la raiba yang tidak ada keraguan padanya fihi hudalil muttaqin mereka lah orang yang bertakwa siapa mereka yang bertakwa yang di surat Qaf ayat 31 mah yang dapat jatah didekatkannya surga kepada mereka. Tapi harus tahu syarat takwa itu harus ada iman. Maka di kita identik imtak, iman dan ya. Apa yang harus diimani? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tidak ada asalnya, lalu kemudian menjadi ada dan sebentar lagi ditiadakan untuk diadakan. Jadi sederhana mah yang ada teh tiada, yang tiada teh a ada antara ada dan tiada beriman kepada Allah pertanyaannya adalah kan belajar tentang iman pernah ketemu Allah te? nah itu muncul acok bari ceri menijigan betul awas ini yang dimanfaatkan kemudian logika kalau kita dangkal akhirnya tersesat itu di Instagram saya lihat ada pernyataan komunis namanya bersaksi itu harus lihat Sok pengacara mana yang mau membantah ucapan saya? Eh, seri we. Jangan paham. Eh. Bersaksi itu tidak harus lihat. Ilmal yakin ada tiga im, tiga kata yakin dalam Al-Qur'an. Satu ilmal yakin, yakin karena ilmu, kita tidak pernah bertemu, tapi sebetulnya kita pernah bertemu loh. Ini bab iman kepada Allah lagi. Allah dulu ya. Karena nanti kalaupun tidak beres sengaja tidak dibereskan biar diundang lagi ini to be continue kayak coping Ho ya masalah iman itu harus istihoroh dulu takut salah neranginnya iman secara maknawi percaya ibu percaya saya pakai baju kotak-kotak biru bergaris merah percaya bukan percaya bu yakin karena lihat percaya mah menuntut tuntutan yang lain bu baju saya karena saya kan cowok endorse ya punya baju di rumah nukil lima dari tata dituntut iman ketika ibu bermain ke rumah saya Ustadz yang cerita di masjid Trans Studio Bandung waktu itu mana yang baju kotak-kotak biru saya liatin di lemari tata yakin pertanyaannya pernah melihat surga dan neraka belum tapi dituntut percaya bahwa itu teh ada Allah itu ada malah pernah ketemu loh kita Kapan Ustaz? Heh, kan rek diterangkan poho di Al-Arab 172 kita pernah face to face empat mata dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Robmu? Bagaimana jawaban manusia waktu itu? Kalu manusia menjawab dan mengatakan bala bukan na'am, yakin banget. Alastu bi rabbikum? adalah rabbku. Kalu bala syahidna. Ya. Maka ketika bayi lahir kullu mauladu yuladu alal fitrah Kenapa setiap bayi yang lahir, entah itu dari Nasrani, entah itu dari Majusi, entah itu dari Yahudi, setiap bayi yang lahir mah semua fitrah karena membawa ketauhidan la ilaha illallah. Nah, jadi Kristen, nah jadi Yahudi, nah jadi Majusi atau agama yang lain, Pak Wahu tergantung lingkungannya. Bersyukur sampai hari ini kita muslim karena berada di keluarga mus. Tapi perlu tajdidu iman, belajar tentang iman supaya iman kita terjaga. Karena banyak orang yang kemudian terpleset, nges Islam jadi keluar tina Islam nah. Ada satu pengajian sembunyi-sembunyi ngajinya disuruh syahadat lagi. Berarti ngabatalkan Al-Arab 72. Karena syahadat itu harus disaksikan. Saya tanyakan, Anda syahadat ke siapa? Ke guru Anda. Guru Anda ke siapa? Ke gurunya lagi. Gurunya ke siapa lagi? Syahadat itu dalam Islam jelas fungsinya satu, ketika terdengar adan, syahadu alla ilaha illallah, berarti didinya tempatnya dua setelah wudu, tiga ketika ada atahiyat geningan. Orang sok ngalamun ke salat teh. Atahiyatulillah wassalawatu wa thayyibah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalamun syahadu alla ilaha illallah Asyhadu Muhammad Rasulullah. Hayya ala sholah ya ala falah. Kod komati sholah kod... <laughs> nah, jadi qomat ya teh. teta sahun, lalai, ngalamun. Ya, kita mengalami bertemu dengan Allah, tapi kewajiban kita menjaga yang tadi kata MC tasdikun bikolbi, mahwal iman. Apakah iman itu kata Nabi? Tasdikun bikolbi, yakin dengan hati iqrarun bilisan tergambar dari ucapannya dia seorang yang beriman asyhadu alla ilaha illallah wa amalun bil arkan lebih signifikan lagi kelihatan dari perbuatannya tercermin dia beriman kepada Allah sehingga surga didekatkan kepadanya takwa wa uzlibatil jannati lil muttaqin tadi di surat Qaf Ibu pengen surga merindukan kita tapi ayah film surga yang tak dirindukannya loba jalan ke surga dan bagaimana surga merindukan kita. Tadi karakter orang yang dirindukan surga itu di surat Qaf tadarus kita sore hari ini satu memiliki sifat al-awab mengembalikan seluruh persoalannya ke Allah. Tapi kalau nggak ada iman nggak bisa. Udah ada iman aja mengembalikan persoalan tengah ke Allah, kadang ke pengacara dulu, mun gering ka dokter heula abdi mah alhamdulillah cager mah teh ke obat ieu hati-hati tidak terasa Allah dulu Allah lagi lagi-lagi Allah terus Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man itu ucapan terlihat dari sikap mengenai masalah teh salat apapun masalahnya karena Abdullah bin Jundud pernah bareng yang Rasul nggak langsung belajar Quran yang Rasul anjurkan kepadaku tema kita sore hari ini beriman dulu nah nanti membaca Quran idza dzukirallah wajilat qulubuhum semakin bertambah ke iman ada banyak orang yang baca Quran hafid tidak beriman contoh dulu snukronya hafal ahli sejarah yang paling apa mah yang hafid Quran 30 juz diam di Aceh lalu pura-pura jadi ustad lalu menerangkan tentang Islam sok baca Quran mah ngantong diartikan nyakit tuh weh Rasul mah justru iman dulu yakin gak Quran dari Allah Quran itu takrifnya kitab yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad kan lalu membacanya ibadah di dalamnya aturan perintah dan larangan. Terbagi tiga al-qasas, kisah-kisah, al-marsyari, hukum-hukum, dan at-tauhid, kesimpulannya di surat al-ikhlas. Itu globalnya. Dan mukjizat yang masih berlaku itu Al-Quran. Maka ada di poin rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, terakhir iman yang keenam itu iman kepada kodok dan Qadar. Cuman saya tidak akan bertanya seperti kuis. Bu ibu pernah nyeri hati soal nama. Ibu-ibu rukun Islam ayah, ayah. Cina. Eh, lima gitu. Paur nanyakan rukun iman ge. Ibu-ibu rukun iman ayah, ayah. <laughs> Genepnya. Rukun iman itu enam. Yang pokok adalah iman kepada Allah. Pertanyaannya kembali, kita pernah bertemu Allah? Pernah. Cuman lupa lagi. Seperti ibu pernah hamil? pernah melahirkan gimana rasanya lupa lagi Ustaz mata kain lagi eker Bapak-bapak pernah disunat gimana rasanya lupa lagi tong disunat deh. penting ayat tapak tapakna Ya. apa bekas dari kita bertemu dengan Allah hmm ada kehidupan ada hela nafas ada suara jadi iman yakinnya itu bukan berdasarkan ketemu udah-udah tapi ilmal yakin dikuatkan imannya itu dengan ilmu maka jadi wajib mencari il malah Allah berjanji akan akan aku angkat beberapa derajat orang yang sudah memiliki iman lalu disempurnakan imannya dengan ilmu seperti ini jadi berimannya bukan mengekor bukan hanya tuturut munding tapi mengikuti berdasarkan ilmu pertanyaannya kenapa sholat kunaon jumaahan da poe jumaah heuh da eueuh jumaah poe sabtu jawabannya teh nu imanna sederhana wa bizalika umirtu karena diperintah saja mana dalilnya surat jumaah ayat 9 eta nu imanna asli mah karena mulut mengakui hati tidak can iman tah ngarana munafik kalau mulut menyatakan asyhadu alla ilaha illallah pernah ya di dirinya asyhadu alla tapi hatinya tidak munafik ada hati mengakui tapi mulut dan perilaku tidak kufur dan kafir teh narima atuh hati nama. Sampai Firaun pun tahu endingnya. Akhirnya mengakui ya, ini amantu aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun. Karena tertekan akhirnya ngaku. Tanya ke orang yang luar Islam, aman khalaqas samawati wal ar? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab yaqulunallah. Jawaban nama insting Allah. Yang paling berat itu la ilaha. Setelah itu kalau rububiyah mah semua juga mengakui semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Yang berat dalam ujian keimanan ketika kita disuruh berhukum dengan hukum A Allah yang sekarang jadi rame. Maka surga didekatkan kepada berapa kelompok orang? Satu al-awab tadi di, di ini perlu iman. Al-awab orang yang mengembalikan seluruh persoalannya paripurna ke Allah apapun masalahnya. Kedua al-hafiz. Tadi ada kalimat al-hafiz ya. Hafiz itu bukan hanya hafal, tapi faham. Da orang faham pasti hafal demi Allah dah. Nu fahama pasti apa, tapi nu apa belum tentu faham. Saya buktikan di kehidupan keseharian. Saya seorang hafid, bukan sombong. Lain hafid Quran. Hafid lagu tahu bulat. Mau dites? Oh, bising pajarkan bohong di masjid ya saya terang aja ngapakin lagu eta pada tinggal kupluknya dua rangkap sulit masuk informasi ke dalam karena tebalnya pendengaran saya terhalangi tapi saya boleh buktikan ya bising salah mat I tajwidnya bener kan tahu bulat digoreng dina mobil dadakan lima ratusan mad wajib munfasil genep harkat gurih gurih nyoy seberapa kali dua kali mun kali bid'ah gurih gurih nyoy ustaz menit sempat ngapakin demi Allah ente nah apa karena tetangga tukang tahu pula kebayang temun Quran didengarkan tiap hari maka beriman dulu nanti Allah yang cerdaskan kita terlebih melengkapi menyempurnakan keimanan dengan mengikuti apa yang Allah inginkan setelah kita mengimaninya maka Zalikal kita la raiba fihi hudal lil muttaqin yuk yu'minuna bil ghaib. Allahnya tidak terlihat tapi ada. Apa bukti adanya? Ada kalamnya. Quran itu kalam siapa? Suka disebut kalamullah. Ketika kita baca Quran, Allah sedang bicara loh sama kita. Saya sering dapat jawaban kalau dapat masalah, wis rasli ke ya jawabannya. Maka berimanlah ya anu ieu teh geuningan surat al-baqarah sebelum la yukallifullahu nafsan teh ningan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir selanjutnya amanar rasulu bima unzila ilaihi pada Quran mir rabbihi Quran itu dari Rabbnya wal mu'minun semua beriman kullun amana semua beriman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku tidak ada perpecahan setelah semuanya dikembalikan ke Quran oh Ustaz ketemu sekarang berarti perbedaan pendapat teh apa pemicunya tidak kembali ke Al-Quran setelah dapat ayat ditafsirkan oleh pikirannya masing-masing jadi multi tafsir pada Quran itu wa ahsanu tafsir maka berteman, belajar tentang iman, beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Setelah iman ada, baca. Jadi tafsirnya mau ngaco karena sami'na wa ta'na Kami dengar, kami taat. Walaupun teka hati, ia datang nanti Allah pasti bener. Karena orang beriman mah bu, tidak menyembah logikanya. Logi, logik nggak? Ibu Musa teh nyaah kepada anaknya sayang. Kepada siapa? Kepada Musa, kan indung Musa. Tapi nyaahna teh teu logik engko nyaah tapi dipalidkeun masuk akal nggak itulah iman Ibrahim sayang nggak kepada Ismail tapi kenapa mau disembelih itulah iman Nabi Allah Subhanahu wa taala sayang nggak ke Ayub alaihissalam kenapa dibudugin apa dibudugin dikasih penyakit borok jangan merasa beriman kalau belum diu iman aman apa tuh ending na Nabi Ayub kembali utuh mulus kulitnya karena sabar menjalani kenyataan karena yakin ini ujian dari keimanan Yusuf dikunclungkan ke sumur akhirnya jadi apa jadi raja kan yang masih muda jadi mana yang jadi raja kudu dikunclungkan lah ke sumur kurang <laughs> mau plagiatnya <laughs> ya, iman itu unlogical tidak masuk akal ketika itu Musa bisa membelah laut kita mengaku beriman, cengengna karek diuji temeni asapang imana. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Itu sunatullah. Maka belajar tentang iman harus mendasar. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya. Baca. Sodakallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Keharti teka harti, pasti benar. Iman aman. Bu, Pak, kalau kita baca Quran, lalu Quran yang kita baca tidak kita mengerti yang salah Quran atau kita? Atau logikanya kia, saya dikasih kopeah buat sholat, tapi tiba-tiba kopeah teh sereg sopak sirahna ganti kopeahna. Oh uh, ya lebar kopeah em iming alus kia cikinya medog ya lebar sereg hasil? Ya. Kita nerima ayat itu kalau cocok dengan hawa nafsu. Wah bapak-bapak apa ayat poligami tapi embung ayat nulain nama ayat jihad embung kalau kita ketabrak kereta api yang salah kereta atau kita ayah eh, mobil ketabrak kereta nu salah teh mobil kereta mobil karena kereta mah sudah jelas Mun munker ngaji kasindiran nu salah teh nu ngajina anu <laughs> oh, nyindiran anak oh, nyindiran kareret cek Al Quran gitu pas kalakuan orang gitu ah nges tuh ngaji di katran studio kamu jeng Ustaz Epi mah ngaji nate ka urang we melong nyahuan tisahanya sahanya tete ibu kercicing narel kareta dan ngaji di rumah kadia nate peda ke ayah konflik jeng salaki daripada rian ningali banget salaki nutup puguh mending kajian asar di trans studio ah diuk praktek si ustad nate jika nu menang ngolingan nerangkan bab ahlak ke suami langsung jam mendut nyahuan ti sahanya ngajinan kudu iman eta teh Allah apaleun ka urang we ngajina teh sentimen eh abi mah teu udunan wantun galeh teu wantun ulah geuleuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun nah ketika Allah menerangkan Al-Qur'an terus kita imani lalu kita tidak nurut ke Al-Quran nyawa ya nah Padahal Quran itu untuk memudahkan loh. Inna angzana alaikal Quran kok Sungguhnya Al-Quran ini aku turunkan untuk menjadi mudah. Berarti murang hirup susah, jauh tina Al-Qur. Susah sok mamawa, angerwe susah baca. Artikan, fahami, amalkan, ikhlas. Berteman, belajar tentang iman. Hanya bicara munafik, hanya pengakuan dalam hati kufur. Contohnya Abu Talib. Abu Talib itu siapa? pamannya Nabi ya dekat dengan Nabi dekat tapi beda tempat di akhirat karena imannya nggak sama Nabi Nuh punya anak namanya siapa Kanan walaupun bapaknya Nabi nggak ada nepotisme beda frekuensi beda iman tempatnya juga beda sedapur sasumur sakasur punten jalur. karena waktu dikasih umur dia tidak pernah tafakur, berpikir, tidak pernah tadabur, membaca. Jauh kata sakur mah proporsional. Nabi Lut dengan istrinya terpisah di Yamin di akhirat mah. Yang dipisahnya di Yamin kan. Hmm. Ibrahim dengan bapaknya di Yamin. Tadi kuah. Bapaknya di neraka, anaknya di surga. Lamun Nabi Nuh mah bapaknya di surga, anaknya di neraka. Kalau Firaun mah Firaunnya di neraka, istrinya Asiah di surga. Maka belajar tentang iman. Harus satu frekuensi. Biar amalnya sama dalam beriman kepada Allah melalui ilmu yakin. Berilmu, siapapun ustadznya dengekin Paling berat nerangkan keimanan makanya unlogical, tidak masuk akal seperti cinta. Cek Agnes kuma, cinta ini kadang-kadang tak ada logika kan gitunya. Saya apa kerjumba kemari poin minggu. menahun oge sih. Iman itu tidak ada logika. Ibrahim harus masuk ke dalam api nanaonan iya Ismail harus disembeli sok kasus ujian keimanan ma Isra Mi'raj ingat itu Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa Rasul diisrakan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha paginya Nabi berbicara seperti ini aku tadi melakukan perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu berapa kilo mil lalu dinaikkan ke langit subuh ngomong ayah deh di masjid terus Aisyah teh lain ngadukung nih Rasul ngomong gitu teh aku semalam berjalan dari Masjid Haram Masjid Aqsa terus naik ke langit ketujuh ya tapi cek Aisyah teh kadon komen nanti kia tidak kehilangan jasad Rasul katanya rame atau sahabat itu ya nu bener nu mana sementara dua-duanya terang bohong ayo orang kan hese anak itu ya bener tuhnya eh kan Rasul mah tidak pernah berbohong kita mah umatnya nyeri awak muntah ngaboh ngaboh nya oh, sahabat goyah imannya saat itu diuji yang paling pertama membenarkan pernyataan Nabi Abu Bakar sehingga dapat gelar sidik kalaupun tidak masuk akal aku yang pertama membenarkan Sodakallahul adim Rasul tidak pernah berbohong ini ujian keimanan oh ternyata dibuka sarahnya kisah aslinya. Jadi yang yang yang Isra Miraj itu bukan jasadnya, seperti kita bermimpi seng badan mah didinya teh ini keur ngaji ge kan orang sok Isra Mirajnya. Ngomong ngaji asar kieu candahar. Tanya, "Bu, Bu, cek cek itu ditanya ke ustad, "Bu, Bu, bangun apa yang saya terangkan, Bu?" Bu eta Ustaz Epi nanya, "Melong weh." Apa? jika ke orok ke orang teh hao Hakeng cenah hari ibu ngawas, bobo aduh ustad punten ibu teh nyeseuh capek eh, ibu biar di mana 10 menit diperhatikan teh ibu teh panggil jeng Dracula oh berarti ka Inggris salahnya. dan Dracula mah Inggris Awak teh ini tapi panggil jeng Raku. dan Dracula majurik Inggris berarti dia melakukan Isra Mi'raj ke Inggris bertemu dengan Dracula kan beda jeungng jurik urang jurik ulama kuntnti lanak jadi kuma atmosfer ke daerahan diurang Mamak mu kena musho bolongtunghongna nyiisiran tuh balik saya dauna tuh balik jadi saya malsin ku jurik teh a menghihan anakdang danatara balik tinggali jurik luar negeri mah Su falabab nasnya tak erailbabku si pala koning ha sok jurik urangmani watir genderwo gitu bentuk nate kuntilanak watir itu bisa rebonding gitunya merada gaya tapi ningali jurik Inggris mah Dracula pakai taksedo di lipstick huntuna tololkeun saeutik gaya pernah tuh ada simposium Dracula sedunia datang ngarinum mana terang inum getih heeh oh, kalah cenah neangan heula ya lapar rapat teh lila ieu dimulaina ini tuh seset langsung balik di sak kecamatan para rucet disedot ku Dracula eta ketihan geus cenah mane geus sok cenah urangan set sadesa pas Dracula Indonesia geus nana keancang Dracula semua seset set geus ketihan di nah tereh tidak goda beda wae urang nya tah si ibu teh buti mana pangijeng Dracula ustaz menifikasi dan gitu sare di masjid pangijeng Dracula berarti dia melakukan isro nabi pun sama jasadnya nggak kemana-mana menurut satu riwayat ini menuntut keimanan. Kalau salah saja jadi tahoyul, jadi hurofat. Sampai dulu pernah lihat gambar buruk, perempuan cantik berbadan kuda, tiada-tiada pelesetan Yahudi. Jadi banyak sekali sindrom yang menggagalkan iman kita jadi rusak. Maka apa iman itu ya Rasulullah? Kau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kodo dan kodar. Nah, ini mah Nanti lanjutannya rame ini. Iman sederhananya aman. Totally ke Allah. Nanti upah dari keimanannya itu sendiri ilmal yakin dulu ainal yakin di al Arab 172 lihat yakin ya mah Allah dikasih lupa inal insan mahalil wanisian dipohokin ke Allah teh supaya penguji keimannya tetap tuh iman ke kami akhirnya kan ada komunis kalau nggak lihat mah Yahudi dulu kan tuntutannya pengen lihat aku akan beriman kalau ingin aku Allah memperlihatkan diri sampai keluar percik api itu ngajara rungkel teu yakin ka kami cek Allah teh ujian ilmu yakin kaji saja ilmunya nah engke buruhna hakul yakin ibu yakin besok ada seperti melihat hari kemarin melihat hari ini dari hari kemarin yakin gak hari ini ada yakin hari ini nyamah tapi teyakin hari ini kita masih ada tidak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah dihirupkan kene. Tahu orang ningali poe isuk. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tandur. Kita lihat, perhatikan. Nafsum ma liqad. Al-Hasr ayat 18. Tanyanya, besok ada nggak? Kalau hari esok ada nggak? Eh, jawab dalam jum'ahan. Hari esok ada nggak? yang tidak terjawab oleh kita teh besok kita yakin eh teh taeta perlu na iman teh hidup ini cuma tiga hari catat yang status lumayan hidup ini hanya tiga hari satu kemarin kedua hari ini besok nanti lu eh hidup teh dan kita dipanggil Allah cuma tiga kali sum adan sum haji dan umroh doakan Ustadz Hanan sedang berumroh usum naon usum maut nurewas manu mawat mawa iman maka hidupnya enggak aman nah ayana bicara iman ke hari akhir entong jauh ting ke surga jeng neraka asup ke kuburan wilayah alam kubur ketika jasad kita digulang gaper oleh saudara-saudara kita teman-teman kita dimandikan dikafani disolatkan pertanyaannya kita saat itu di mana ruhnya wah ini ngeri nih tabnya teh Ibnu Qayyim Al-Jauzi judulnya ar saya lagi baca itu aduh tadi temo tahting hirup teh bising isukan balik kudu rada sedikit JR, kadinya tak gladi resik set wih sia nolosa etik ke ibu kalau hari ini wafat apa yang sudah dipersiapkan suami ganteng ditinggalkan statusnya berubah saat itu juga jadi duda anak kita jadi yatim atau piatu mobil yang belum beres cicilannya pun lunas dibayar kunuh hirup lalu jasad kita semakin di tempat diarahkan ke tempat yang sempit itu pun perlu diimani ada hidup setelah mati ada akhirat setelah dunia alladzina yu'minuna bil ghaib beriman kepada yang gaib tapi hati-hati kalau tidak berdasarkan ilmu wahyu hadis dan ayat bisa jadi yakin kepada yang gaib itu khurafat contoh awas ngaji minang ke trans studio tapi masih kene sok ayam muriding tanpa alasan malam Jumat ngesiasinan reka cai kliwon ditinggalin tanggal teh copuriding riding nah urusan kliwon yang muriding ini apa ini apa yang menyebabkan muridingnya itu merinding muriding teh pada tuntutan dan tuntunan muriding itu di Al-Anfal ayat 2 boleh muriding boleh merinding boleh idza dzukirallah wazilat qulubuhum ketika engkau membaca ayat Allah lalu engkau ada rasa takut wa rahman yang ketiga tadi al-awab al-hafid yang menjaga hukum-hukum ada rasa takut ke Allah pertanyaannya takut kita dominan takut ke Allah atau dominan takut kepada selain Allah yang tidak jelas nah ini merindingnya teh kenapa ya teh osok urang muriding menker salat osok mun anak ngeunahkeun ustad sok hayang cerik cerik kunaon bu rasku teu merinding itu karena faham siga lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah kalaulah Quran ini diturunkan kepada gunung gunung mengkerut karena takut saking beratnya Al-Qur'an min khasyatillah karena takutnya kepada Allah orang ngadenge Quran sok aya ngadeg-deg pas imam imamna anak panjang sok ngadeg-deg panjang-panjang teuing ngadeg-deg nanti lain karena Allah Nah, ketika tidak beriman atau ada iman tapi imannya tidak dipelihara dengan ilmu, ketika ke air malam Jumat kliwon, set. Nah, merinding nanti kunaon tah? Ku jurig pernah ningali jurig. Nah, itu yang disebut takhayul diyakini jadi khurafat, diamalkan jadi bid'ah, disebarkan jadi musyrik. Maka berbicara alladzina yu'minuna bil ghaibi belajar tentang iman salah satunya iman kepada yang gaib harus ada dalil. Maka saya masuk debat eh, jeung nu pernah pangih jeung jin. Tad urang pangih jeung jin, ai jin gaib teu? Gaib. Berarti dirinya pangih jeung nu gaib nya. Berarti geus teu gaib deui. Contoh saya belajar bahasa Arab, masuk ke kelas. Guru saya bertanya, "Man goib?" Siapa yang tidak hadir? Lain nanya ke goib <laughs> teh. Emang orang sekelas jeung jin? Man goib? Ah, bapak-bapak MC pengajian sokia ya di lembur. Kapara hadirin anu biasa hadir, kapara hadirin nu acan hadir. Heh, salah. Nu can hadir malain hadirin. Hadirin mah nu hadir nucan hadir mah goibin keman dirubah cara mengundangnya kapara goibin nuta acan hadir insya Allah datangnya nugaro ibungkul <laughs> serba salah di orang banyak ini mah pendekatan bahasa tidak goib lagi kalau sudah nampak jadi zahir. seperti jin jamaknya janin janin terlihat nggak tapi ada jeng liar ngaji jeng Ustad Epi mah Mu Ustad Epi nggak bahas narada liar punten tong egois Ustad Epi na liar tihela hese itu nerangkeun nate kudu ku caraku mah bab iman mah karena hese ngagamarkeunana iman mah aman we lah lah karena Allah mah menguji nate antakrahu sayyi wa huwa khairul lakum apakah rasa tidak enak itu teh kebaikan Justru hati-hati ketika diuji dengan keenakan. Fir'aun diuji ku ngeunah, Sa'labah ku ngeunah, Korun ku Endingnya lihat. Biarkan Allah punya hak prerogatif. Ada sih nabi yang diuji dengan kekayaan Sulaiman tapi tetap bertakwa. Jadi iman itu aman, nanti bicara Islam selamat, ihsan, disiplin, tertib. Nah, ihsan sendiri syaratnya harus ada iman, beribadah, wa'bud rabbaka beribadah kepada Allah ka'annaka tarah seakan-akan kau yakin dia melihatmu atau engkau melihatnya wa ilam takun tarah kalau engkau tidak melihatnya fa innahu yarak sungguhnya dia melihatmu jadi salat anu iman mah fokus serius ke tempat sujud teculang cileng karena yakin alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun ini pertemuan aku dengan Robku bisa jadi ini pertemuan terakhirku dengannya maka imam selalu mengingatkan as-salatu muwadi bisa jadi ini sholat terakhir kita maka dinikmati ke orang beriman mah amalan-amalannya teh ente culang cileng ente lebay karena amalnya hanya untuk Allah yang diimaninya paham ya yang lahir kemudian inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Orang beriman itu amalnya hanya untuk Allah sedikit saja diberikan kepada yang bukan Allah, hati-hati nanti Allah di akhirat ini pun harus diimani akan menyuruh orang itu, ya Allah mana pahala dari amalku? Aku tahu alim membidati sudur, jat yang terdalam dalam hatimu. Aku tahu amalmu berselingkuh ke aku iya tapi dibagi ke yang lain namanya yuraun ria kan orang mah tekuatnya lamun rek beramal tenyen status selanya otw masjid trans tena naon ngana naonan otw duha otw puasa <laughs> aduh puasa gini beja-beja make video Instagram luar biasa sekali puasaku hari ini goyang nembongkeun leles gitu hati-hati statusmu menyebabkan amamu jadi hangus nah ama-ama seperti ini kalau dibuka waqadhimna ila ma amilu min amalin di surat Al-Furqan faj'alnahu habba'an mansura. Aku tiup amalnya seperti debu yang tertiup angin di atas batu. Terburai tak bersisa karena ada perselingkuhan di amal dalam bab niat. Ada untuk Allah, ada untuk manusia. dah beda atuh mun ngimaman jamaah loba. Komo aya sarami tohadeh mah. <clears throat> Wah, si bapak asup euy. Waladolin amin. Tadinya nggak ada niat baca surat Toha. Karena si Bapak Mitoha Asu, Anas jadi ganti ke surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Wah ini ama hancur ini. Sudah berkepentingan ini amal. canka rasa ayo nama. Maka Allah sediakan surga dan neraka. Maka iman tanpa ilmu rapuh ilman ilmu tanpa iman sesat nggak ada untungnya maka yarfa'illahu ladzina amanu minkum aku sempurnakan orang-orang beriman di antaramu dan utul ilma orang-orang yang mencari ilmu untuk menyempurnakan keimanannya jadi kesimpulannya sederhana para ulama menyimpulkan tentang iman ini hati-hati dengan keimanan maka berteman belajar tentang iman terus dan terus annasu kuluhum halka kata para ulama dari beberapa tafsir semua manusia akan binasa ilal mu'minin kecuali yang beriman. Kita sedang belajar itu hari ini, berteman, belajar tentang iman. Cukupkah? Tidak cukup dengan iman. Karena Firaun pun beriman. Al mu'minuna halka, orang beriman pun binasa. Ilal alimin. Tuh menuntut syarat, pengen tidak binasa imannya harus ada ilmu. Karang. Rukun kedua berarti setelah menyatakan iman teh ngaji Bandung lautan kajian sok kemana we ngaji mah penting kekuatan iman yajid bertambah kan sifat itu mah sifat iman mah dua ya yajidu awoyan kusu turun dan naik bener sifat iman mah turun naik itu mah untuk para sahabat bagi kita mah bukan turun naik ada dan tiada di masjid ayah kalau arti masjid oh ya maka perlu power bank perlu casan ya An-nasu kuluhul halka, setiap manusia akan binasa ilal mu'minin, kecuali yang beriman. Alhamdulillah, berteman, temanya keren, belajar tentang iman. Tidak cukup di sana. Al al halka, orang beriman pun diancam binasa. Ilal alimin, kecuali melengkapi keimanannya dengan ilmu, ilmal yakin. Untuk mencapai hakul yakin itu harus ada ilmal yakin surga itu ada, neraka itu benar, akhirat itu ada, mijan, sirot, bla bla bla. Perjalanan kita masih panjang. Ini perlu ilmu. Beli gerabuku buku malam pertama dikubur keren banget. Itu nguatin keimanan kita. Jadi mau bawang ting karena isukan tadinya. Yang merasa muda, kuat, sehat, poe minggu ikut jumba, ingat syarat mati tidak harus tua dan sakit. Oh, on project pop ge, maot kamari. Sok, urang iraha teuing atuh. Imannya ada nggak? Ilmunya ada nggak? Al alimuna ka orang berilmu pun terancam binasa. Ilal amilin. Tuh, kelihatan dari amalnya. Orang berilmu itu teriweh, kalem, we ngajawab masalah tuh. Karena ada iman dan ilmu. Contoh, saya pernah diskusi dengan orang ITB tuh yang pernah saya ceritain di sini dulu. Cek orang teh tata rucingan ah daripada ngaralamun Sok. Dijil tah pertanyaannya ti orang ITB kunaon soang sorana betarik sana. Eksakta. Kenapa? Soang tahu soang? Sorana bertarik. Oh, cek ilmu fisika logika mah gelombang suaranya panjang karena behengna Pak panjang. Saat Epi manda beriman ke Allah tidak terjebak dengan teori itu walaupun seperti benar soang sorana tarik karena bohongna panjang bener bener dan memang faktana tapi tidak selamanya jadi kebenaran kalau patokannya bohongna panjang kalau patokannya lehernya panjang lalu kemudian suaranya keras saya bawa bangkong ayo kumaha ewe bohongan tapi sorana borogododododod jadi bukan patokan kebenaran logika itu Ayah deh nuunik keluarkan orang, tapi mah beheng hungkus awak-awak kuma sorana jadi alasan ustad apa saya beriman kepada Allah sudah kehendak Allah weh Masya Allah kan alam ya salam yakun gitu cek Allah nah di logika dimentahkan saat itu heh oke nya indah kan Maka iman mah terjawab semua maka api pun menjadi dingin bagi Ibra Ibrahim laut pun terbelah bagi Musa eh tongkat Nabi Musa ya keneh Ayah ah, di tempat benda-benda Islam hukinya injem tinggangkan karena cai Allah ceret bukan tongkatnya tapi keimanan Musanya bukan apinya yang menjadi dingin tapi keyakinan Ibrahim kepada Allahnya yang bulat keren nggak iman itu maka iman aman Islam selamat ilmu Islam itu ilmu asyhadu alla ilaha illallah Al-Qur'an, Muhammad Rasul itu as-sunnah. Pelajari karena yang paling paham Quran itu Rasul. Maka beriman kedua selaka Allah, beriman kepada roh, Rasul. Adapun apapun dan masalahnya, fa'in tanajatum bisayin farudduhu ilallah wa rasul. Lanta dilu abadan, tidak akan sesat kalau kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada racun. Allah tahu di sebelah sayap lalat ada penawar. Pertanyaannya, saat itu Rasul Punya mikroskop nggak? Punya laboratorium tidak? Tapi dibuktikan oleh para ahli hari ini benar eh di nalalate ayah penawar sebelahnya ayah racun maka ida adu dubab kalau ada lalat hinggap di minuman kita palyagmis saya lalat entrep ya dikunclung tong akan dipicen lelepkan heula tului picen naona cai na ulah oh, gawe atur langsung we lalerna Tuluy inum caina jiga kieu nginum nate bismillah bismillahirrahmanirrahim. Balayag mis lelepkeun. Jadi penasaran para ahli. Ternyata di, di hadis itu dijelaskan bahwa di sebelah lalat itu kata Nabi ada racun, sebelah lalat itu ada penawar. Ketika ditenggelamkan itu sebagai penawarnya. Dibuktikan 14 abad kemudian benar. Eh Nabi nyahun di mana? tina iman wa mayan teku anil hawa in huwa ila wahyu yuha geus ti Allah we ngeunah informasi ti Allah mah kasus 212 saya tidak terjebak karena memang itu bagian daripada rencana Allah ada di Al-Qur'annya pengen tahu Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 12 tengaruhnya apa ungkapan Allah dalam surat 2 ayat 12 wa idza qila lahum la tubsidu eh jangan menistakan ayat nanti kau merusak qalu innama nahnu muslihun aku ini pembuat kebaikan saya bikin masjid ibu angkat saya muslim saya sadar Al-Qur'an itu diturunkan oleh Nabi Muhammad <laughs> kan gitunya jika nu bener rusuh Quran itu saya yakin diturunkan oleh Nabi Muhammad eh pret ah <laughs> nya hati-hati ngomong perasaan nggak enak nih ya lalu surat 21 ayat 2 kitu-kitu kene eh dateng ngaruh di penjara tuh itu prosesi iya ya kalu inama numus lihun nggak dijawab ngetak cek kengge cek aing oge Ya, mantak ibu saya makasih mah tadi ditemui mah nah mah tengah doakan Epi jadi presiden ah karunya Jokowi ge begang berarti si mama yang boga anakna lintuh gitu terus doakan ku mama sing jadi ulama yes tong tong ngadong tong doakan budak jadi presiden watir Tuh bisa ngadahar sebelak ceker nih jadi presiden <laughs> nya beriman beriman nah annasu kuluhum halka semua manusia binasa kecuali yang beriman yang beriman binasa kecuali yang berilmu yang berilmu binasa kecuali yang beramal yang beramal pun binasa ilal mukhlasin kecuali yang ikhlas dalam beramalnya. tak Nah, ikhlasnya perlu iman. Itu beramal teh karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Nah, itu masalah. Ya, kudu karena Allah. Biar dapat oleh. Barang siapa Allah tujuannya dunia melayaninya. Yang paling harus diimani hari ini ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia sehingga melahirkan kehati-hatian dalam langkah menuju akhir kita. Karena hidup ini seperti eskalator, bergerak, tidak bergerak, semua menuju ke sudah Cuman bekal apa? Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, kutlah pada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Seangkatanmu sudah pulang. Apa bekalmu untuk hari esokmu? Nah, tadi disimpulkan dengan Allah uh, surat Qaf ada empat karakteristik manusia yang didamba surga. Satu al-awab, kembalikan semua masalah ke Allah. Itu perlu iman. Dan Allah yang menyelesaikan masalah kita. Wiridnya sudah pada apa? hasbunallahu wa ni'mal wakil, nima maula wa ni'man. Iya kana budu wa iya kanas. Wa ila rabbika fargob, Allahu samad. Fa Ida azamta patawakal Allah. Al-awab itu semua yang beriman lalu dengan imannya ketika ada masalah mengembalikan semua persoalannya kepada Allah. Kedua, al-hafiz yang belajar terus memahami hukum-hukum Allah lalu dengannya dia bergerak. Saya bukan tidak suka riba, ternyata saya sudah tahu hukumnya. Saya harus keluar dari zona itu dengan apapun ikhtiar saya. Taita Al-Hafiz. Saya lain tebeki jinah, mundi menangkan mah, wah ditamu atau disanguan. Saya tidak berjinah bukan tidak suka. Allah melarang. Wala takrobu, sina jangan berjinahnya. Mendekatinya saja tidak boleh. Dia berhenti. Pak, kunoan pak tidak berjinah? Nges kolot cep, ah, nges rempok. Iman lain. Ibu alhamdulillah nggak nganggo jiblab ayo mah. Di kaos kaki mohon cep epi tisapra peper, perpecahan antar suku. Jadi ke masjid trans teh mun teh disada perepet. Jadi ibu teh make kaos kaki lain iman eta mah nutupan rorom eh. Ibu jilbabah menisari mohon tos huis hungkul Eh, tak iman mah ti budak ngora. Saya tahu kalau dibuka ini menarik, tapi saya takut kalau eta Al Hafiz. Al-Awab mengembalikan semua persoalan kepada Allah dengan iman yang ada yang dibenahi ilmu. Kedua Al-Hafiz menjaga hukum-hukum Allah. Yang ketiga Wahosya Rahman menguatkan rasa takut ke Allah. Baca itu bab kematian. Bab mizan, bab audit, bab bertanggung jawaban. Yang keempat Al-Munib bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Tidak ada istilah terlambat karena mau nggak mau semua akan pulang ke Allah di akhirat hanya dua tempat farikun fil jannah wa farikun fis punten saya pertanyakan Ari orang kafir muntah sholat doraka tuh tuh ngono nyebut doraka ente dah eker saya tahu jika nugelo gering ai nugelo kunaon tara gering nugelo mantara gering q sare di jalan sugan sok angin duduk asup angin gitunya tongerok warung nykun tolak angintara tapi sa gelok-gelo no nugeloer we make topi mana sirahnya mentas julang cileng hujan yuhan berarti tegelo kabeh dan Allah gend karenagering Jalma kafirtes salat tahaji tepuasa tedoraka das asupnarakan tanpa hisabah semua ditanya Dewi tigrig langsung <laughs> justru nu bakal asup neraka mah jalma nu iman hati-hati keren om tolelot om gandeng pir ngaji nya saya kudu iman orang teh geus dikitukeun we ku Allah nya tuh nyai poho deui eh si tololet nya jadi iman itu menuntut keyakinan yang bulat walaupun tidak masuk akal. Tak orang keriman ke Allah siap tidak dengan resiko. Jangan merasa beriman kalau belum diu, diuji. Kalau sudah betul paripurna pemahaman keimanan nggak semua loba nuntut. Nah kata Nabi semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata orang-orang beriman pun masuk neraka. Karena ada dunub, dosa-dosa. Tidak cukup dengan iman nah suka neraka jadi benahi ilmu tapi kecil apapun keimanan yang pernah ada di dalam hati kita Allah hargai itu akhirnya dijahit ku Allah Ayo kita mah sedang berikhtiar tongkadinya hela gitu Makanya perbanyak kajian, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah, ihya usunnah, lakukan sunnah un untuk mengkiparati dosa-dosa kita. Karena ada sekelompok manusia, ukurannya pun harus keimanan. Di akhirat yang berkumpul di halaman surga jika di halaman masjid. Tapi ya stempelan tarangna jahanamiyun kalau disundakan mantan neraka. Tapi mau di mau disurakan ku ahli surga teh. Woi, timarana wae woi. <laughs> Kan ahli surga mah bikol bin munib membawa hati yang bertaubat bikol bin salim hatinya terdengki timana wae pi urang mengus main roller coaster geus naon emang timana eta naon stempel tarang eh ngojai heula Nah, ulah sampai, makanya benahi, berteman, belajar tentang iman, lalu apa follow up dari iman itu? Maka kesimpulan sementara, baik terberes ke onang dewe. Wal asri demi waktu. Investasi lo hati-hati, aset waktu teh, detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju, investasi ya tak? Demi waktu sungguhnya manusia merugi. Ilaladina, nu pertama sah amanu menuntut kalau sudah dirinya beriman wa amilus solihah jadi syarat amal soleh harus ada i iman insya Allah kita akan bedah kalau ada kesempatan di lain waktu tentang apa itu amanu apa itu amilus solihah kenapa amilus solihah selalu terkait dengan amanu Oke buruh nate wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama seluruh fasilitas ruziku jadi rizki min hamin samarati rizqan qol kaget ahli surga itu hei baheula aing hayang masjid kieu boga sorangan ku Allah dibere malah ditambahkan seperti surat kop tadi kaget kong rizqan qol mereka mengatakan dijawab ke Allah qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha tidak hanya ini aku sediakan walahum piha azwajum nusok dicemburui diramekkan bahla tuh hiji jelema 70 bidadari wahum piha holidun dan kau abadi di dalamnya giung tah mangga mamam si ibu-ibu inu ieu moal timuru asa amalna sarua imana sarua dengan bidadaranya dengan pasangan barunya sudah tidak haram di sana mabok jadi boleh salat jadi geus menang mentak sing sabar mending lelah ayeuna mending lelah engke lelah itu gara-gara tidak lillah saepi jadwana sapoe genep tujuh tapi awakna stabil saya berpikirnya sederhana mending capek ayuna daripada capek engke saatnya menikmati hasil engke mah karena janji Allah itu benar ada yang Allah tidak bisa bu Allah tidak bisa berbohong satu janji Allah catatan terakhir udkuruni adkurkum kau ingat aku aku ingat kamu kalau kau lupa aku aku sediakan neraka untukmu karena aku ingat kamu, kenapa kau melupakanku? Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, aku penuhi. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Intan yang surkum, tolonglah agamaku nanti aku tolong. Bukan agama Allah lemah. Islam tidak perlu kita, kita yang perlu Islam. Dakwah tidak perlu kita, kita yang perlu dakwah. Apalagi terakhir, kau bermaksiat kepadaku beristighfirlah sebelum ajalmu tiba. Karena akan aku ampuni. Bahaya terlambat datang nantinya. Jangan main-main dengan api neraka. Dosa terbagi dua. Ada dosa besar, ada dosa. Waduh, ngunah pisan dosa kecil. Ayak itu neraka hanet kuku. Dosa besar ada dosa paling besar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk. Tidak ada dosa besar kalau ditaubati. Nggak ada manicure, pedicure. Ada dosa orang maletik. Oh, jangan main-main dengan dosa. Seperti orang kafir menganggap dosa itu seperti menganggap e, lalat di depan hidungnya. Allah tidak bisa berdusta Kau ingat aku, aku ingat kamu. Kau berdoa kepadaku, aku ijabah doamu. Kau bersyukur, aku tambahkan. Kau tolong agamaku, aku tolong. Kau berdosa, beristighfarlah. Kau berteman, belajar tentang iman. Ini belum tuntas sebetulnya mah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun harus menyelesaikan perkara iman ini, harus selesai hari ini Quran begitu dalam dikodok kulungan Ustaz Epi nu penekil ugil-ugilan aoyak-oyak nulagragna pulungan ada pernyataan, ada pertanyaan. Sisa 10 menit untuk interaksi sama kita. Silakan Pak MC. Barangkali di antara jamaah ada yang ingin bertanya dari Iwan dulu. Ada? Langsung nanya. Ya. Tes, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Oke, ini ngebahas tentang iman, Islam, sama ihsan. Dan tadi dikatakan harus kita itu dianjurkan untuk banyak kajian gitu ya Ustadz. Hmm. Sedangkan uh, yang saya lihat sekarang itu uh, musuh Islam itu banyak ya Ustadz. Yang mulai Yahudi, Syiah dan lain-lain yang hmm. mau menyesatkan Islam itu sendiri. Dan mereka pun pasti uh, mengajarkan tentang iman. Hmm -mm Nah, lalu hemat kita sebagai yang masih dibilang awam, masih dibilang kurang dalam ilmu, bagaimana kita menyortir ilmu ini gitu Ustaz untuk membedakan yang sebenar-benarnya iman dan yang sebenar-sebenarnya ilmu. Mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina indallahil Islam. Itu kan sudah batasan orang beriman. Hanya Islam agama yang diridok Irdoi. Karena semua mengajarkan kebaikan. Hati-hati dengan pluralisme. Semua agama benar. Semua agama kedamaian. Enggak terjebak. Tiga ideologi kata Patih Karima. Satu, ideologi Islam. Yang bahaya yang dua, ideologi sekularisme, keduniaan materialistik. Yang ketiga komunis, tidak ada kaitan dunia dengan Allah. Allah sudah mati saya lihat video dialog di Suriah. Kenapa Suriah terus-terusan konflik? Siapa yang mengganggu wilayah kami katanya? Bashar Assad. Allah pun kami lawan. Keren nggak? Riwuh. Tapi kalau diantep lain Allah tuh bisa ujian keimanan bagi kita. Nah, masalah agama yang lain pun mengajarkan keimanan ini Ustadz gimana? Makanya perlu ilmu. Islam membatasi inna dina indallahil is Islam. Maka yang disebut amal soleh itu harus ada iman. Punten. Orang di luar Islam pun charity-nya lebih juara. Pertanyaannya amal soleh lain. Ada orang luar Islam nyumbang kebanjiran, nyumbang bencana alam. Pertanyaannya bagi mereka amal soleh bukan? Amal kebaikan aja. Karena di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena bukan dasar iman. Iman mah harus yakin yang memerintahkan itu teh Allah. Contoh lain. Orang Hindu bisa hormat nggak ke ibunya? lebih hormat mereka mah tong boro ka indung Hindu mah tanggal wae rokan sok ka Bali tanggal mereka samping saking arifnya kepada Allah, tapi motivasinya bukan dari iman tradisi saja kearifan saja kita mah nyokot runtah di masjid hiji ge jadi amal soleh karena dasarnya iman miskola darrotin hore ya roh maka tab inna dina indallahil harus belajar tentang Islam karena di luar Islam Allah tidak meridoinya agama yang paling sempurna al yauma akmatu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu biar nikmat lakukan saja perintah-perintah Islam mengikuti sunnah Rasulullah dan telah ku relakan Islam jadi agamamu di luar Islam ujian bagi kita Jangan dipandang, punten ya, kalau ada pilihan, empat. Tapi syaratnya pilih satu. Bagus lawannya benar, eh, bagus lawannya bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Pilih mau yang mana? Bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Empat ini muncul. Pilih salah satunya. Pilih mana? Pilih bagus, jelek, salah atau benar? Kalau benar pasti bagus. Tapi bagus belum tentu benar contoh misna Islam ya sholat subuh standarnya seberapa rakaat dua way alus komo mun genep bisa tuh wah genep aing mah pemenang arisan ya sholat subuh teh ngungkat wae genep naon eta sholat genep jeung nya dua way alus tad komo mun genep nah teu dalapan kan tidak begitu nah itulah iman tuntutannya amal soleh itu sesuai juklak petunjuk pelak senakan maka ada bab innamal a'malu bin niat belajar masuk we kasaha tapi yang akan dipertanyakan dari mana kamu berbuat itu ya rada hesenya ngajawabna nyatong hese sorangan atuh nya hesena bagi-bagi Mustad Epi ngajarkan liur lain ke ngajarkan liar Epi na liur tihela maksudna mari kita liur berjamaah amin ningali nu liar teu liar teuing mah yang liur wae naik itu nya ngayar aya tukang korsel nu utah para ayah karena biasa liurnya Mari kita belajar liur ame liur ningali nuli nulir laliur untung ngaji ada lagi dari ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan dua pertanyaan lagi atau dari Ikhwan bab iman atau di luar itu boleh lah ada lagi ya kalau tidak ada mah terima kasih pertanyaan yang penuh pengertian dengan diam sehingga tidak perlu jawaban Bu mau bertanya nggak satu tuh ada alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kan iman itu tanpa ilmu Apa kan sesat gitu kalau misal pernah kita pelajari ilmunya, tapi kita lupakan sekarang itu apa, gimana hukumnya. Kita udah melupakan ilmu-ilmu yang baik yang pernah kita pelajari gitu. Jadi uh, ganjaran kita, buat kita apa gitu. Tuh. Abdolak, jadi batal ya. Uh, kita belajar ilmu tentang itu. dan ibu tahu yang bikin software Holy Quran? Itu Yusuf Ali. Orangnya akhirnya wafat dalam keadaan sungguh khotimah Terus saya punya kitab namanya Tahdibul eh bukan Tahdibul Kamal. Eh uh, aduh. Pokoknya mah komus hadis. Ya. Mu'jam Mufahrasril lil Alfadil Hadis. Itu berjilid-jilid. Saya lihat biografi penulisnya orang Perancis, seorang pendeta Katolik Wensing, tapi nulis keilmuannya valid bu, sampai dipakai oleh para ulama validitas kitab Mu'jam Til Al-Fadil Hadis itu komus hadis, riwayat hadis, tentang sana rawi gitu. Tapi sayang yang bikinnya bukan muslim. Dia hanya punya penghargaan dunia saja. Kita mah terbalik, belum punya karya dalam Islam teh tapi beriman, itu bedanya. Jadi tetap iman itu nomor satu, angka satunya. Maka ada satu kata dalam hadis Rasulullah laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya perbandingkan amal kita dengan amal Wensing yang tadi yang menciptakan kitab tadi dia berjasa sekali ke mukmin ke Islam seperti yang bikin istiqlal kan bukan orang mukmin itu menjadi kebaikan saja bagi mereka di dunia dapat pujian tapi di akhirat ya amalnya bertebangan seperti debu karena tidak didasari i, iman ada pertanyaan muncul di pengajian, Ustadz bagaimana mempelajari hukum dunia seperti fisika, matematik, kedokteran? Saya bilang harus. Dapat pahala enggak? Kan beda dengan baca Quran dengan satu ayatnya pun yang bahaya itu belajar agama untuk dunia. Kalau kita belajar dunia untuk agama mah melengkapi data gitu kan. Ternyata bicara kedokteran ada di Islam, bicara astronomi ada di Islam. Itu mah harus. Maka tolabul ilmi paridotun. Kalau pertanyaan ibu itu sederhana. Ustadz, sayangnya kalau orang beriman lalu tidak berilmu kan sia-sia. Lalu ada orang berilmu tapi tidak beriman, ya tersesat. Maka Rasulullah menganjurkan beriman dulu kepada para sahabat. Setelah itu baru kalian berilmu. Kalau ilmu mah bisa dibeli, bisa dicari, tidak setiap orang bisa beli eh, setiap orang bisa beli buku, tapi tidak setiap orang bisa beli ilmu. Setuju tidak? Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi bisa nggak setiap orang beli cantik? Cantik mah relatif, numutlak mah nu goreng. Ya. Jadi iman ini pilihan. Masalah hidak, hidayah. Wa ma taufik illa billah. Tidak ada iman kecuali tidak Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bersyukur kita diberikan itu. Kulu qali hada wastaghfiru walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.